Di antara penyebab seseorang bisa menghindari perbuatan dosa adalah sudah kita bahas kuatnya keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kuatnya iman kepada hari akhir dan menghidupkan hati dengan ketakwaan dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kuatnya iman kepada Allah dan hari akhir serta senantiasa hati kita kita hidupi dengan segala perkara yang bisa mendatangkan ketakwaan kita kepada Allah Rabbul Alamin maka tentunya akan melahirkan rasa takut di mana ketika rasa takut lahir maka seseorang akan senantiasa menjaga dirinya agar tidak terjerumus kepada perkara yang perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala beliau mengatakan sabatu syajaratil iman fil qalbi fa sabrul 'abdi 'anil ma'asi innama huwa bihasabi quwwati imanihi Beliau katakan, kokohnya pohon keimanan yang ada dalam hati, yang menancap di dalam hati, dan ketabaran seorang hamba dari menghindari perbuatan-perbuatan maksiat, maka ini sangat tergantung kepada kuat dan lemahnya iman hamba tersebut. Fakullama kana imanuhu aqwa kana sabaruhu atam maka selama keimanannya ketika keimanannya lebih kuat dan menguat maka kesabarannya akan lebih sempurna wa idza dha'fal iman dha'fa sabr ketika lemah iman seseorang maka melemahlah kesabarannya ketika iman lemah lemahlah kesabarannya untuk menjalankan ketakwaan kepada Allah ketika iman lemah lemah kesabarannya untuk meninggalkan maksiat kepada Allah. Ketika iman lemah, lemahlah kesabarannya untuk menghadapi takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena memang sebagaimana sudah diketahui bersama bahwa yang namanya sabar adalah maknanya habsun nafsi, menahan diri di mana sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih dalam kitabnya Syaradatus Salihin bahwa sabar ada tiga macam. Sabar as-sabru fi ta'atillah, as-sabru an maksiatillah, was-sabru ala aqdarillah. Sabar senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah. Sabar senantiasa meninggalkan apa yang dilarang Allah dan sabar dalam menghadapi ujian takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iman seseorang kuat, insya Allah akan mengerpula kesabaran atas hal itu. Dan sebaliknya, ketika keimanan melemah, buktikan dan jangan sampai kita membuktikannya dengan sengaja. Tapi ketika kita melihat iman kita melemah, maka ketika akan melakukan kewajiban, ketika melakukan perbuatan-perbuatan perbuatan baik, akan berat bagi kita untuk melangkahkan kaki, berat bagi kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan tersebut. Demikian pula ketika iman kuat, maka insya Allah akan mudah bagi kita dan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hakikatnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah, meninggalkan perbuatan maksiat dan sabar dalam menghadapi ujian-ujian yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Fa in fa inna man bashara qalbahu al-iman bi qiyamillah alaih wa ru'yatihi lahu wa tahrimihi lima harrama alaih wa bughdihi lahu wa maqtihi li fa'ilihi وباشر قلبه الإيمان بالثواب والعقاب والجنة والنار امتنع من أن لا يأمل بموجب هذا العلم kata Ibnu Qayyim al Jauziyah maka sesungguhnya orang-orang yang senantiasa memberikan pada hatinya yaitu keimanan atau menggauli hatinya man basyara qalbahu ya yaitu memberikan pada hatinya menggauli hatinya dengan apa dengan keimanan kepada perintah-perintah Allah yang diperintahkan atasnya ya waru lahu bahwa Allah melihatnya bahwa Allah juga mengharamkan apa yang diharapkan atasnya ya dan juga menegakkan apa yang telah di wabugdihi lahu yaitu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan juga melakukan apa yang telah diwajibkan kepadanya lalu menghiasi hatinya dengan keimanan bahwa apa yang dilakukan akan mendapatkan as-sawab yaitu pahala ya kalau itu perbuatan yang baik dan beriman dihiasi hatinya dengan keimanan kepada al qaf yaitu siksa bagi orang yang melakukan maksiat serta beriman kepada al-jannah wan nar kepada surga dan neraka maka orang tersebut akan terhalang dari apa dari tidak melakukan perkara-perkara yang membawa kepada konsekuensi hal dan ilmu yaitu kepada pengetahuan tersebut bahwa ketika dia tahu di situ ada surga. Dia tahu dengan ilmu, dia yakin dan iman dengan ilmu, di situ ada neraka. Di situ ada nikmat, di situ ada azab. Maka tentunya konsekuensi untuk melakukan perkara-perkara di mana dia tahu di situ ada surga, maka ia akan lakukan bagaimana dia meraih nikmat yang ada di surga tersebut. Konsekuensi-konsekuensi yang akan dialami oleh seorang ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akan memasukkan dia ke dalam neraka maka dia akan tinggalkan. Wa man dhanna annahu yaqwi ala tarkil mukhalafat wal ma'asi bidunil iman ar-rasikh al sabit faqad ghalat. Barang siapa yang menyangka bahwa ada seorang yang mampu meninggalkan perkara-perkara yang dilarang dan maksiat tanpa keimanan yang kuat dan kokoh, maka tentu saja persangkaan hak tersebut merupakan persangkaan yang salah dan tidak dikatakan sebagai ilmu. Tidak mungkin bagi seseorang bisa meninggalkan perbuatan maksiat tanpa iman. Tidak mungkin bagi orang bisa melakukan perbuatan yang baik tanpa iman. Karena yang namanya takwa sebagaimana sudah difahami bersama adalah antak bi taatillah ada nur minallah tarju Allah wa maksiat Allah ala nur minallah mikob Allah Takwa adalah engkau melakukan ketaatan kepada Allah berdasarkan ilmu dengan harapan mendapatkan pahala dari Allah dan meninggalkan maksiat berdasarkan ilmu dengan harapan takut kepada siksa Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu merupakan dasar dari keimanan. Tidak akan bisa orang beriman kecuali dengan ilmu. Ya. Maka iman harus dengan ilmu. Demikian juga tidak mungkin orang meninggalkan perbuatan maksiat tanpa iman. Dan tidak mungkin orang melakukan perbuatan ketaatan tanpa iman. Maka kata beliau, barang siapa yang menyangka dirinya mampu untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah tanpa iman yang kuat dalam hatinya, faqad ghalat maka ini perkara yang salah. Faida idza qawiya sirajul iman fil qalbi wa adra'at bihatuhu kulluha bihi wa ashraqa nuruhu fi arja'ihi tara dhalika an-nuru ila al-a'dha. Maka apabila cahaya iman kuat di dalam hati seseorang dan telah menyinari ya tersinari dari berbagai macam arah hati tersebut dengan cahaya iman kemudian cahaya iman tersebut yang menerangi semuanya dari berbagai macam arah maka cahaya tersebut akan berjalan ilal ke semua anggota badan ketika hati seseorang bersinar memancar sinar keimanan di dalam hatinya, maka cahaya tersebut akan bergerak menuju kakinya sehingga kakinya ringan melangkah untuk dilangkahkan menuju masjid ketika mendengar dikumandangkan azan bibirnya akan ringan dikarenakan didorong oleh energi yang kuat sinar keimanan yang memancar dari dalam hati sehingga bibirnya tidak pernah berhenti untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian dengan anggota badan yang lainnya. Persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah firmankan dalam hadis qudsi yaitu di mana hadis yang sangat panjang tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya ya mimma alaih tidaklah seorang hamba mendekatkan dirinya kepadaku dengan sesuatu yang lebih kucintai dibandingkan dengan yang kuwajibkan padanya wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya dengan tambahan yang sunnah faidah idza كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر بها ويده وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها kalau sudah aku mencintai dia pendengarannya menjadikan benar menjadikanlah ya pendengaranku menjadi pendengarannya kemudian menjadi penglihatannya tangannya untuk mengambil memukul dan kakinya untuk berjalan maka di sini semua tersinar dengan keimanan anggota badan kita disebabkan apa? Sinar keimanan yang bersarang dan bercopol kuat di dalam hati seorang hamba itu akan mempengaruhi kepada anggota-anggota badannya. Pas dengan apa yang dikerjakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena pemahaman para ulama adalah tidak lain diambil dari pemahaman Al-Quran dan Al Sunnah yang difahami oleh salaful ummah. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? ألا فإن في الجسد مضغة وإذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه مسلم ingatlah bahwa di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging kalau baik maka baiklah semua jasadnya namun kalau rusak maka rusaklah semua jasadnya itulah yang namanya al-qalb yaitu jantung atau yang lebih kita kenal dengan istilah hati Maka kalau hati seseorang baik, baiklah semua anggota badannya. Kalau hati rusak, maka rusaklah semuanya. Baik secara hakikat maupun secara kinayah. Seandainya al-qalbu, makna yang sebenarnya adalah jantung. Kalau secara zahir, makna jantung al-qalb, kalau jantung seseorang rusak, di mana jantung di tempatnya darah dipompa, maka juga anggota badannya rusak. Oleh karena itu dikatakan oleh para ulama ya sebagaimana juga dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkannya dalam Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari bahwa tempatnya akal itu di dalam hati, di dalam jantung. Bagaimana firman Allah, "Innahu ladzikra liman kana lahu qalbun." Sesungguhnya yang demikian itu peringatan bagi orang yang punya hati. Ya. Jadi tempatnya akal adalah di dalam jantung Demikian istilah di dalam Al-Quran. Ya. Sebagaimana juga Allah berfirman, وَلَقَدْ بَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا Sungguh kami penuhi neraka jahanam dari kebaikan manusia dan jin. Kenapa? Karena punya kulub, tapi tidak dipakai untuk berpikir. Punya jantung, kulub, jamak bin kol. Bentuk jamak dari kolbun. Kolbun makna secara bahasa adalah jantung. Sehingga para ulama mengatakan <clears throat> tempat berpikir adalah, tempat akal adalah dalam jantung. Kalau kita lihat apabila hati seorang baik, jantung seorang baik, maka baiklah semuanya. Maka apabila hati bersinar dengan sinar keimanan, menerangi berbagai macam sisi hati dengan keimanan keimanan tersebut, maka keimanan ini akan menerangi ke segala arah sehingga berjalan taradhalikan nuru ila na'dha berjalan ke semua anggota badan dengan demikian wan ba'atha ilaiha fa asra'atil ijabatu iman maka akan muncul akan muncul kepadanya dan bersegera untuk menyambut seruan iman seruan iman adalah melakukan ketaatan seruan iman adalah meninggalkan maksiat وانقادت له طائعة مذللة غير متفاقلة ولا كارهة maka dia akan menjalankan ketaatan tersebut dengan taatan dengan taat ya, dengan rendah diri di hadapan Allah tanpa rasa berat tanpa rasa benci bel tafrahu bidakwatihi hina yad'uha bahkan senang dengan seruan dan panggilan itu ketika memanggilnya sama yafrahur rajul bidakwati habibihil muhsini ilai ila mahalli karamatih sebagaimana seorang senang ya ketika dipanggil oleh orang yang mencintainya oleh orang yang berbaik berbuat baik kepadanya untuk apa ila mahalli karamatih untuk menuju tempat yang dia dimuliakannya bahwa kullu waqtin yatarattabu da'ihi wa yata'ahhabu li muwafatihi wallahu yahtassu rahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil 'adzim maka pada tiap waktu ya orang tersebut senantiasa menanti da'ihi yaitu menanti yang memanggilnya orang yang dicintainya sesuatu yang dicintainya wa yata'ahabu li muwafatihi dan senantiasa siap untuk bergegas kepadanya maka kalau hati disinari dengan sinar keimanan maka dia akan senantiasa senang bahkan menunggu dan menanti panggilan sesuatu yang dia cintai yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha memiliki keutamaan yang sangat agung. Saudaraku pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya dari semua kajian ilmu, kajian fikih, kajian al-aqidah, kajian ibadah, kajian akhlak, tidak lain dan tidak bukan kecuali untuk tazkiyatun nufus, untuk membersihkan jiwa kita, bagaimana jiwa bisa bersih dari kotoran-kotoran akidah yang tidak benar, bagaimana jiwa bisa bersih dari kotoran-kotoran maksiat sehingga diisi dengan ketaatan, dari kesyirikan diisi dengan tauhid, dari bid'ah diisi dengan sunnah, maka semua tidak lain adalah dalam membersihkan jiwa kita ini. Sehingga hasil akhir dari semuanya adalah rasa takut, rasa cinta, rasa harap kepada Allah Rabbul Alamin. Al-Al-Khawf, Wal-Raja, Wal-Mahabbah. Di mana ketiga perkara ini merupakan prinsip dasar ahli sunnah wal jamaah. Di dalam dia berhubungan dan bermuamalah dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, perkara yang kedua yang bisa mencegah bisa mengobati, menjadi solusi dari perbuatan-perbuatan maksiat sehingga kita bisa terhindar darinya. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita yaitu al-ilmu billahi azza wa jal wa asma'ihi wa sifatihi wa amrihi wa nahihi wa qadaihi wa qadarih yaitu ilmu memiliki ilmu mempelajari ilmu tentang apa tentang Allah Subhanahu wa taala mempelajari ilmu tentang apa, tentang nama dan sifat Allah, mempelajari ilmu tentang perintah dan larangan Allah, mempelajari ilmu tentang ketentuan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan oleh Al-Imam eh, Abil Ibnu Abil Aziz Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Tuhawiyah ya, syaraful umu syaraful ulum di ma'lum kemuliaan ilmu ya sangat ditentukan oleh kemuliaan yang yang dipelajari. Maka ketika seseorang mempelajari zat yang maha mulia, maka ilmu yang paling mulia dan paling baik adalah ilmu yang mempelajari tentang Allah, yaitu ilmu tauhid. Bagaimana tidak? Sementara ketika seseorang mengenal Allah, Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifatnya yang mulia, maka dia akan mengerti apa yang harus dilakukan ketika salah, dia faham kemana dia harus melangkah. Ketika dia mendapatkan karunia, dia tahu apa yang harus dia ucapkan dan harus dia lakukan. Ketika dia terjerumus kepada perbuatan salah, karena memang manusia itu lemah, karena setiap Bani Adam itu pasti salah. Kullu Bani Adam khatta. Wa al khatta'in at Setiap Bani Adam pasti melakukan kesalahan. Maka tentunya orang yang mengerti tentang Allah. Mengerti tentang sifat Allah. Bahwa Allah memiliki sifat ar rahma ah, Memiliki sifat bahwa Allah maha pengampun. Maha penyayang. Maha pengasih. Maka dia tidak akan putus asa Kemudian dia akan bertobat karena sebaik-baiknya orang yang berbuat salah dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berkata muallif, "Wa qad marra bina kaifa wasama Allah azza wa jalla ahla al-ma'asi bil jahli fi ghairi ayatin. Fanzur kaifa imtadaha Allah azza wa jalla أهل العلم بنسبة الخشية والرفعة وشهادة الحق وإقامة الحجة على الخلق telah berlalu bagi kita bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan tanda kepada orang yang berbuat maksiat dengan kebodohan. Ya. Artinya, orang-orang berbuat maksiat diberi alamah, diberi tanda, diberi sifat dengan al-jahl, dengan kebodohan. Bagaimana sudah pernah kita bahas ya. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Naml ayat ke-55 innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin min dunin nisa bal antum qaumun tajhalun kepada kaum Lut ya di mana mereka suka mendatangi atau bergaul ya melakukan seks dengan sesama laki-laki ya dan meninggalkan perempuan bal antum qaumun tajhalun bahkan kalian kata Allah orang-orang yang bodoh orang-orang yang jahil banyak Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kepada orang-orang yang berbuat maksiat dengan dengan kebodohan. Ya. <clears throat> Kekuatan iman, pendengar roja yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata beliau telah berlalu bagi kita bagaimana Allah memberikan tanda kepada orang bermaksiat dengan kebodohan pada ayat. Maka perhatikan, demikian juga Allah akan memberikan pujian kepada siapa? Kepada ahli ilmi. Dengan apa? dengan sifat yaitu al khosyah rasa takut, ar-rif'ah diberikan ketinggian, kemuliaan, wasyadatul haq sebagai saksi atas kebenaran, wa iqamatul hujjah dan sebagai orang yang menegakkan hujjah alal khalqi kepada makhluk sebagaimana Allah berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama." Sesungguhnya innama di sini wahai saudaraku yang dimuliakan Allah, innama di sini merupakan adatul hasr yaitu ya, huruf yang memberikan fungsi pembatasan. Sesungguhnya hanya orang-orang yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah para ulama. Perhatikan di sini firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman sesungguhnya yang yang takut kepada Allah itu dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Oleh karena itu, Sufyan Al-Thawri, bagaimana dinukil oleh Al-Hafiz, Ibu Kasir dan tafsirnya, beliau menyebutkan macam-macam ulama. Kalau seseorang itu, yang pertama, seseorang apabila dia mengerti tentang al-ilmu billah, mengerti tentang Allah subhanahu wa ta'ala, mengerti tentang nama-nama dan sifat Allah, memahami Allah dengan tiga bentuk macam tauhid, tauhid ar-rububiyah, tauhidul uluhiyah, dan tauhidul asma wa sifat, maka meskipun dia tidak banyak mengerti tentang ilmu-ilmu syariat yang lain, tidak paham tentang ilmu faraid, tidak paham tentang ilmu-ilmu mustalah hadis, tidak paham yang lainnya, maka orang yang ngerti ilmu tauhid masih dikategorikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak sementara dia tahu bahwa Allah memiliki sifat Maha tahu sehingga dia tidak berani untuk berbohong kepada umat. Dia tidak berani untuk membohongi umat dengan memanipulasi firman Allah dengan memanipulasi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia akan katakan yang hak itu hak, meskipun harus pahit. Apa yang dialaminya dengan melihat kaidah-kaidah syariat, dengan melihat kaidah-kaidah syariat, bukan asal ngomong, tapi dengan melihat kaidah-kaidah syariat. Ya. Kemudian para jemaah yang dimohon Allah, orang tersebut dikategorikan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata surah As-Sauri, ya, orang yang mengerti tentang tauhid, tentang ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala dan dia juga mengerti tentang ilmu-ilmu syar'i yang lainnya. Ini lebih-lebih melebihi dari yang pertama, maka ini terkategorikan orang yang takut kepada Allah Rabbul Alamin. Namun yang ketiga, naudzubillahi min dzalika, orang yang banyak mengerti ilmu-ilmu syar'i namun tidak mengerti ilmu tentang tauhid, tidak memahami tentang Allah Rabbul Alamin, tentang Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut ya tidak dikategorikan orang yang takut kepada Allah. Ya. Dikatakan sebagai ulama su, ulama yang jahat yang senantiasa merusak umat ini. Yang senantiasa melakukan kerusakan di atas muka bumi ini. Oleh karena itu, hendaklah kita pelajari ilmu tentang Allah sehingga kita memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak memanipulasi ayat dan hadis untuk kepentingan pribadi, untuk kepentingan kelompok, untuk kepentingan golongan, tapi bagaimana menyampaikan ayat untuk mengajak orang kepada Allah Rabbul Alamin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan Wakala minal muslimin siapakah yang paling baik ucapannya dibandingkan orang-orang yang mengajak kepada Allah bukan untuk mengajak kepada dirinya bukan untuk mengajak kepada kelompoknya bukan untuk mengajak kepada benderanya bukan untuk mengajak kepada golongannya tapi mengajak kepada Allah bagaimana orang tersebut bisa memiliki hubungan dengan Allah dengan hubungan yang baik sesuai dengan kehendak Allah Rabbul Alamin demikian juga bagaimana orang tersebut memiliki hubungan secara horizontal sesama makhluk dengan manusia, dengan orang tuanya, dengan istrinya, dengan suaminya, dengan anaknya, dengan tetangganya, sesuai dengan aturan Allah. Bahkan dengan dengan makhluk yang lain, binatang, dan yang lain sebagainya. Karena Islam semua sudah mengatur. Maka siapakah yang lebih baik perkataannya dibanding orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakanlah inilah jalanku yang aku mengajak menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, di atas ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." ajalah ke jalan Robmu, ke jalan Tuhanmu, bukan ke jalanmu, bukan ke jalan saya, bukan ke jalan golongan, bukan ke jalan kelompok, tapi ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hikmah, dengan bijak, segala kebaikan, segala hal yang melahirkan kebaikan selama itu sesuai dengan tuntunan Allah. Itulah yang dimaksud dengan al-hikmah. Sebagaimana penjelasan Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala. Dengan nasihat yang baik, dan dengan perdebatan yang baik. Maka itulah orang yang memiliki ilmu tentang Allah Rabbul Alamin. Memiliki rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah hanyalah orang-orang yang berilmu, yaitu para ulama. Bukan orang-orang yang dianggap sakti barangkali. Bukan orang-orang yang dianggap meramal, besok terjadi begini, besok jadi begitu. Bagaimana dia mau mengatakan besok terjadi begini, sementara Allah sudah mengatakan, Allah berfirman, Ma tadri nafsun, mada taksibu wada. Wa ma tadri nafsun bi'ayi ardin Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Dan tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia akan mati. Bagaimana seseorang menganggap dirinya mengetahui kejadian yang akan datang. Sementara Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada makhluk yang paling mulia di atas permukaan bumi ini. Orang yang paling bertakwa di atas permukaan bumi ini. Orang yang paling sama-sama kita cintai di atas permukaan bumi ini. Melebihi dari segalanya. Yaitu Rasulullah SAW. Di mana Allah berfirman. Kul la akulu lakum indi khazainullah. Wa la a'lamul ghaibah. Katakanlah Muhammad kepada manusia bahwa aku ini kata Rasulullah, aku tidak tidak memiliki perbendaharaan Allah dan aku tidak mengerti yang gaib. Apa yang terjadi nanti perkara yang gaib. Apa yang terjadi besok adalah perkara yang gaib. Hanya Allah yang mengetahui wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illallah. Hanya di sisi Allah perkara kunci-kunci yang gaib tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau ada orang yang merasa dan mengaku serta menyeru bahwa dirinya dan mengerti perkara yang gaib, mengerti kejadian besok apa yang terjadi. Kemudian dia didudukkan sebagai wali Allah, didudukkan sebagai ulama, Rasulullah saja tidak tahu. Rasulullah saja Shallallahu Alaihi Wasallam berperintah diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan aku nggak ngerti yang goib. Saya tidak mengetahui, tidak memiliki ilmu yang goib. <clears throat> Apakah dia lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kalau mengatakan lebih mulia dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perkataan dusta yang mana Sementara Rasulullah SAW bersabda, Wallah inni la'a'lamuhum billah wa asyadtuhum lahu khasyah. Demi Allah sesungguhnya aku orang yang paling mengerti dari mereka tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang paling takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Maka para jemaah yang dimakan Allah kita lihat ulama di sini sangatlah penting memiliki kedudukan yang penting untuk mengarahkan manusia, mengarahkan umat ini kemana dia akan melangkah. Menyampaikan sinar Allah, menyampaikan cahaya Allah, bagaimana mereka melangkah dalam kehidupan ini. Kehidupan pribadi, berkeluarga, bermasyarakat, bernegara, memiliki kedudukan penting. Kalau salah, maka salahlah. Ketika sesat yang disampaikan maka sesat dan menyesatkan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, <clears throat> "Inna Allah la yakbidu ilma 'an al-'ibad yantazu indiza'a. Inna Allah la yakbidu ilma yantazu indiza'an 'an al-'ibad, walakin yakbidu ilma bi qabd ulama hatta idza fasu'ilu fa'aftau bighair ilmin fadallu adallu rawahu al-Bukhari. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencabut ilmu dengan sebenarnya dari para hamba, namun Allah mencabut ilmu dengan mewafatkan para ulama hingga ketika tidak ada orang alim, tidak ada ulama, maka orang-orang menjadikan ittakhadhan nasu ru'atan juhala. Sabda Rasulullah, manusia menjadikan tokoh-tokoh orang-orang bodoh menjadi tokoh, ru'atan juhala, kemudian fasuilu mereka ditanya tentang agama ini faftau bi ilmin kemudian berfatwa tanpa ilmu fadallu wa adallu maka sesat dan menyesatkan bagaimana tidak di zaman Nabi pernah ada orang yang junub kemudian dia bertanya kepada kawan-kawannya aku junub sementara aku luka bolehkah ada rukhsah bagiku untuk tayammu apa katanya tidak boleh kamu harus tanding. Berfatwa tanpa ilmu. Padahal seharusnya orang yang ada halangan, ya maka tidaklah ada kewajiban kepadanya ketika ada ada ada pantangannya. Ya. La wajiba ma'al ajz Dalam kaidah fikih dikatakan la wajiba ma'al ajz. Tidak ada kewajiban ya, ketika adanya ketidakmampuan. Maka orang tersebut mengatakan kepada yang orang yang junub, tidak boleh kamu harus mandi karena kamu junub. Mandilah dia. Apa yang terjadi? Ya. Kemudian infeksi karena luka, lalu matilah. Sehingga ramai dan sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau marah ya kota luru kota lahumullah mereka telah membunuhnya semoga Allah membinasakan mereka ya. bukankah obat dari tidak tahu adalah bertanya. Fas'alu ahla zikri in kuntum la bertanya kepada ahla zikr. Ahla zikr ahlul ilm. Apabila kalian tidak mengetahui. Maka dalam hal ini adalah orang mengalami kematian ya. Kalau tadi katakan menyesatkan, sesat dan menyesatkan ini mati dan mematikan. Dan kebetulan yang bertanya yang mati. Pada perkara lain, ia ditanya yang mati. Seperti orang yang membunuh 99 orang. Lalu dia bertanya kepada ahli ibadah yang tidak berilmu. Apakah baginya ada ampunan dari Allah? Karena sudah membunuh 99 orang. Apa jawabannya? Menjawab tanpa ilmu. Tidak ada ampunan bagimu. Bagaimana? Engkau sudah membunuh 99 orang. Maka apa? Kata yang bertanya, si pembunuh ini, kalau begitu aku bunuh kamu sekalian sehingga menjadi 100 matilah dia. Matilah dia. Kenapa? Karena bertanya bukan kepada ahlinya, bukan bertanya kepada ilmu, kepada ahli ilmu. Maka entah yang menjadi korban orang yang bertanya atau orang yang ditanya. Fadullu wa adallu, sesat dan menyesatkan. Mati dan mematikan. Maka ketika bertanya kepada ahlinya, kepada ahli ilmu, maka ditunjukkan tempat untuk bertobat dan alhamdulillah dia berangkat dan dia pada kematiannya sebagaimana yang hadis ini masyhur dan hadisnya sahih. Pendengar roja yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini al ilmu billah memiliki ilmu tentang Allah Azza wa Jal, memiliki ilmu tentang tauhid ar-rububiyah, tauhid al-uluhiyah, tauhid asma wa sifat akan menghindarkan seseorang untuk melakukan perbuatan maksiat orang yang mempelajari ilmu tentang Allah disifati oleh Allah dengan al-khasyah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala disifati oleh Allah dengan apa ar-rif'ah yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi dengan ilmu dengan beberapa derajat maka orang-orang yang berilmu Orang-orang yang memiliki ilmu tentang Allah Rabbul Alamin akan diberikan derajat yang tinggi, akan diangkat derajatnya. Karena yang paling mulia di antara ilmu adalah ilmu yang mempelajari zat yang paling mulia. Syarafal ulum bi syarafil ma'lum. Ibnu Abi Iz Al-Hanafi mengatakan dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah Al-Tahawiyah. Kemuliaan ilmu-ilmu itu sangat tergantung kepada kemuliaan yang dipelajari, yang diilmui. Ketika seseorang mengilmui, mempelajari, mengetahui tentang zat yang paling mulia yaitu Allah Subhanahu wa taala, maka tidak dipungkiri lagi dan tidak bisa diragukan lagi ilmu yang paling baik dan paling mulia adalah ilmu tauhid. Sehingga jangan bosan-bosan untuk mempelajari tauhid karena Quran semuanya tauhid. Umul Quran adalah suratul Fatihah. Dan induk dari Al-Fatihah adalah Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Hanya kepada engkau kami menyembah dan hanya kepada engkau kami mohon pertolongan. Tidak lain adalah tauhid. Sehingga salah. Kalau orang mengatakan sedikit-sedikit tauhid, sedikit-sedikit tauhid. Subhanallah. Subhanallah. Tauhid merupakan wasiat Luqman kepada anaknya. Wasiat Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Merupakan perkara yang ditakutkan kepada para sahabat. Yaitu kesyirikan. Luqman mengatakan kepada anaknya, ya, Ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, jangan kau menyebutkan Allah, karena itu merupakan kedoliman yang sangat yang sangat besar. Maka para jemaah pendengar roja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bosan-bosan untuk mempelajari tauhid. Ya. Nabi Ibrahim beliau juga ya yang beliau takuti dan yang diminta kepada Allah ya, agar mereka tidak anak-anaknya tidak menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian orang yang memiliki ilmu tentang Allah di sini diberi sifat orang yang menyaksikan sebagai saksi atas kebenaran. Sebagaimana Allah berfirman, Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti. Syahidallah, Allah bersaksi bahwa tidak ada kesembahan yang berada sembah selain Allah. Allah bersaksi atas zatnya, atas dirinya bahwa tidak ada sesembahan yang berada sembah selainnya dan juga para malaikat termasuk juga wa ulul ilmi qa'iman bil qisti mereka menegakkan yang namanya al-qist yaitu keadilan. ولما خرج قارون على قومه في زينته واغتر به الذين يريدون الحياة الدنيا أخبر عز وجل عن مقالة أهل العلم لهم ketika Korun keluar menuju kepada kaumnya ya, dengan perhiasan harta yang ada padanya, maka orang-orang yang tertipu dengan harta yang ada padanya, yang yaitu orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada orang-orang yang tertipu tadi, yaitu orang-orang yang ada kehidupan dunia, mengabarkan tentang ucapan alul ilmi. Wa qala alladziina utul ilma wailakum صَوَابُ اللَّهِ خَيْرٌ لِمَنْ آمَنَ وَعَمِلَ salihah وَلَا yulaqaha illa sabirun berkatalah orang-orang yang diberi ilmu celakalah kalian pahala Allah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan tidaklah menggapainya kecuali orang-orang yang sabar sabar dalam mencari ilmu sabar dalam mengamalkan ilmu sabar dalam mendakwakan ilmu, sabar dalam kita menjalankan ketaatan kepada Allah, sabar dalam kita menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sabar dalam kita menghadapi ujian yang datangnya dari Allah Rabbul Alamin. Ikhwan fiddin Rahmani wa Ibnu Qayyim beliau mengatakan afdalu ma iktasabathu an-nufus وحصلته القلوب ونال بها الرفعة في الدنيا والآخرة هو والإيمان yang paling utama yang telah diraih oleh jiwa dan telah dicapai oleh hati dan kedudukan yang mulia yang diraih oleh seorang hamba dalam kehidupan dunia dan akhirat tidak lain adalah al-ilmu wal iman ilmu dan iman. Oleh karena itu, korona bainahuma subhanahu fi kaulihi Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng antara keduanya dalam Firmannya, nya وقال الذين ilma wal iman لقد لبثتم fi kitabillah ila إلى يوم البعث فهذا يوم البعث berkatalah orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan ya dapatlah labistum fi bila sungguh kalian telah lebih tumbuh yaitu telah uh, bersinggah dalam kitab Allah ya yaitu eh, labisa di sini adalah diam ya sampai hari kebangkitan dan inilah hari kebangkitan dan juga Allah berfirman yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat Allah mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang yang berilmu dengan beberapa derajat maka itulah ilmu dan iman ya. Yang tadi pertama yang kita sampaikan perkara yang bisa menjauhkan orang dari perbuatan maksiat adalah iman kepada Allah dan hari akhir. Kemudian menghidupkan hati dengan ketakwaan kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian iman bisa meningkat dengan ilmu, ilmu yang paling mulia, ilmu tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah wasallam adalah orang yang paling takut kepada Allah. Wallahu wallahi inni la'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyyah. Sesungguhnya aku demi Allah orang yang paling ngerti tentang Allah dan orang yang paling takut dari manusia tentang uh, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. kullama zada ilmul abdi بالله عز وجل وأسمائه وصفاته فإنه يزداد تعظيما لله عز وجل ketika ilmu seorang hamba bertambah ilmu tentang Allah, tentang nama-nama Allah, tentang sifat-sifat Allah, maka sesungguhnya telah bertambah pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama zada jahlan fa innahu la yaqdiru Allah azza wa jalla hatta qadri. Maka ketika kebodohannya bertambah, maka dia tidak mengagungkan Allah ya tidak memuliakan Allah dengan sebenarnya. Ya. Demikian para jemaah yang dimuliakan Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kita dengan ilmu tentang Allah, ilmu tentang nama dan sifatnya, dan ilmu tentang perintah dan larangannya, ilmu tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini saya akhiri dengan perkataan ulama di mana Al-Hafidh Ibn Hajar beliau mengatakan atau Al-Hafidh al haytani mengatakan wa min thamma ghalaba al-khawfu 'ala al-anbiya wal rusul wal ulama wal awliya ya. maka rasa takut telah mengalahkan para nabi, para rasul, para ulama, para ulia. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah, bukan takut kepada selain Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak memiliki rasa takut dan rasa gentar. Tapi jangan dipotong di sini. Siapakah wali Allah sifat-sifatnya? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang beriman dan orang bertakwa. Bagaimana kalau dia bertakwa dan beriman kepada Allah tanpa ilmu? Enggak mungkin. Bagaimana kalau dia ya kemudian uh, berilmu tanpa belajar? Tidak mungkin. Maka ilmu haruslah dengan dengan belajar. Karena tidak mungkin ilmu tanpa belajar. Sebagaimana penyair mengatakan, ta'alam. para al-mar'u aliman. Belajarlah. Karena tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan memiliki ilmu. Wa ahu ilmin kamar huwa jahilu. Tidaklah ya, orang yang berilmu seperti orang yang bodoh. Wa inna kabirul kaum la ilma indahu sadirun. Idal tafat alaihil mahafilu. Sesungguhnya pembesar kaum yang tidak memiliki ilmu maka dia kecil ya ketika dia berhadapan dengan orang banyak meskipun dia sebagai pembesar. Maka harus dengan ilmu. Enggak ada yang namanya ilmu laduni. Ya. Ilmu cari berkah. Keliling kuburan lalu menjadi wali. Lihat para ulama, lihat bagaimana alimah musyafi'i, lihat bagaimana Syabdul Qadir Jailani, semuanya mereka adalah para ahli ilmu. Mereka belajar ke sana kemari ya, untuk mengetahui satu dua hadis harus dengan dengan ilmu maka kalau orang yang beriman dan para nabi, para rasul, para ulama, para aulia telah mengalahkan mereka rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebaliknya wa ghalaba amnul makr ala zalamah al adghiya wal fara'ina al azwiya wal jahalata wal awam wal ri'a Watawam hatta kanahum khusibu wa minhum. Maka demikian sebaliknya orang merasa aman ya. Siapa mereka orang-orang yang zalim, orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang mereka senantiasa berbuat kerusakan di atas muka bumi, mereka yang selalu berbuat dosa, ia merasa aman dari dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Al-Hafidh Hajar beliau mengatakan والمراد بالعلم هنا ما يتعلق بعظمة الله وانتقامه ممن يعتيه والأهوال التي تقع عند النزع والموت وفي القبر ويوم القيامة ومناسبة كثرة البكاء وقلة الضحك في هذا المقام واضحة Maka dimaksud dengan ilmu di sini adalah perkara yang berkaitan dengan keagungan Allah, perkara yang berkaitan dengan siksa Allah bagi orang yang berbakti kepadanya, perkara yang berkaitan dengan keadaan-keadaan yang terjadi saat sakaratul maut, perkara yang terjadi saat di alam kubur pada hari kiamat dan yang kaitannya dengan rasa tangis, banyaknya menangis dan sedikitnya tertawa. Subhanallah. Sebagaimana Nabi bersabda, "Lau ta'lamuna ma la a'lam, Seandainya kalian memiliki ilmu sebagaimana aku mengetahui, la dhahiktum qalilan wa bakaitum akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Maka menangis karena takut kepada Allah merupakan perkara yang mulia, perkara yang bisa mendatangkan naungan Allah di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yang di antaranya adalah rajulun zakarallahu khalian fafatat ainah seorang yang ingat kepada Allah ketika sendiri lalu mengalirlah air matanya karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian saya kembalikan kepada Al-Ah Umar Hafizullah Ta'ala. Fadallah ya Umar. Nah Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas materi yang telah Antum sampaikan di sore hari ini. Satu materi yang sangat eh, bermanfaat untuk kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala menjadikan ilmu ini sebagai perisai dan kebodohan memperiksa dari kebodohan dan juga kesesatan. Nah, para pendengar, kita akan buka sisi soal jawab untuk Anda semua yang Anda ingin memperdalam pembahasan yang beliau sampaikan di sore hari ini. Dengan tapi kami akan jeda terlebih dahulu, Ustaz. Ya. Nah, Ustaz. Kami akan jeda dulu para pendengar dan bagi Anda yang ingin bertanya Anda bisa menghubungi di layanan telepon kami di 0218236543 untuk Anda yang ingin bertanya langsung dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Kami akan jeda terlebih dahulu. القرآن أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها راديو رجاء 756 كيلو هز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم راديو دعوة أهل السنة والجماعة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para pendengar semua telah kita simak bersama Satu kajian yang telah disampaikan oleh guru kita Tentang solusi atau obat untuk mengobati Dan untuk menghindari dari penyebab-penyebab melakukan dosa dan selanjutnya kami akan buka sesi soal jawab untuk Anda semua untuk memperluas materi yang beliau sampaikan di hari ini. Dan sebagai awal dari sesi soal jawab ini Ustaz kami akan angkat dari pertanyaan pesan, pesan singkat terlebih dahulu Ustaz. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Barakallahu Fikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustaz bagaimanakah dengan seorang yang dia sudah menuntut ilmu agama Dan sudah begitu pula lama menurut ilmu agamanya, lalu dia hasad kepada saudaranya, dikarenakan saudara yang mendapatkan rizki yang yang banyak dari apa yang ia dapatkan. Apakah hal ini disebabkan karena lemahnya iman dan juga karena lemahnya ilmu? Silakan, Ustaz. Iya. Uh, rasa dengki tidak boleh kecuali dua perkara. La hasada ila semacam tidak ada kebencian kecuali dalam dua perkara, tidak boleh. Ya, yang pertama, boleh dengki kepada orang rojulun atau al-Qur'an ya, yakumu bihi ana al-laili wa ana Orang yang diberi oleh Allah taala Al-Qur'an yang dia lakukan di siang hari dan siang malam, dibaca, diamalkan kandungannya siang hari siang malam. Kemudian warajul atahullahu malan yunfikuhu ana anak laili wa ana an dan boleh dengki iri kepada orang yang punya harta, di mana orang tersebut menginfakkan hartanya di siang hari dan di malam hari. Maka selain itu tidak dibenarkan. Ya. Dan iri seperti ini namanya al-ghibtoh. Maka di yang lainnya tidak boleh. Ya, Nabi bersabda, la tahasadu wa la tabagadu. Jangan kalian saling dengki, saling saling benci. Ya. Dan penyair mengatakan kul lima zallali hasida أتدري على من أسأت الأدب أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب Fa'ahzaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuhat talaba. Ya. Katakanlah kenapa engkau dengki kepadaku? Tahukah sebenarnya kepada siapa engkau telah berbuat jahat? Maka ketahuilah sebenarnya engkau telah berbuat jahat kepada Allah, kepada ketetapan kepada hukum Allah, karena engkau tidak ridho dengan pemberian Allah kepadaku. Dan Allah, Ya, fa'azaka rabbi anzadani ma Allah menghinamu dengan cara apa? Dengan cara Allah menambahkan karunia-Nya kepadaku. Wa sadda 'alaika wujud dan Allah menutupi apa yang kau inginkan. Maka orang yang dengki pada hakikatnya adalah tidak ridho dengan Allah. Tidak ridho kepada ketentuan Allah kepada saudaranya. Sehingga dia tidak ingin apa namanya kenikmatan ada pada saudaranya karena al-hatta makna at-tamanni bizawali nikmah yaitu berangan-angan agar nikmat orang lain pindah agar nikmatnya hilang maka tentu saja hal ini disebabkan lemahnya iman hal ini disebabkan oleh lemahnya ilmu lemah iman dan lemah ilmu itu akan senantiasa berjalan ya seimbang ketika imannya lemah ilmunya tentu akan lemah karena apa ketika iman lemah nggak mau ngaji ilmunya tidak bertambah ketika iman lemah demikian eh, ilmu lemah imannya akan melemah namun memang al-iman itu wayan kus iman bertambah dan berkurang, yazidu berto'ah wayan kus bil maksiat. Ya, bertambah dan ketaatan dan berkurang dengan maksiat. Ya. Kemudian orang yang dengki, orang yang iri itu ada empat keadaan. Bagaimana penjelasan Syekh Muhammad Sultan dalam syarah al-Qawaid al-Fawaid minal al-Arba'in an-Nawawiyah. Pertama, orang yang dengki pada saudaranya, ya, kemudian dia ingin nikmat yang ada pada saudaranya itu lepas, baik itu kecantikan, ketampanan, harta, ilmu, kedudukan dan lain sebagainya lepas darinya. Dan dia tidak ingin ya kebaikan yang ada pada saudaranya pindah kepadanya. Yang penting dia mati. Yang penting dia bangkrut. Yang penting dia hancur. Ya, Gak perlu, gak peduli, gak, gak perlu pindah kepadaku. Karena mungkin dia sudah punya. Cuma dia gak ingin ada saingan supaya dia selalu ada di atasnya. Ya, dan ini Allah yang paling buruk. Naudzubillah min Yang kedua, orang yang dengki kepada saudaranya, ya, yang pertama tadi buat makar bagaimana orang itu hancur, bagaimana orang tersebut mati, bagaimana orang tersebut bangkrut dan seterusnya. Membikin makar. Yang kedua adalah orang yang dengki kepada saudaranya, ya. Kemudian dia berharap bagaimana nikmat yang ada pada saudaranya pindah ke, ke, ke tangannya kemudian dia bikin makar. Namun yang pertama lebih parah daripada yang kedua. Karena pada hakikatnya kalau orang dengki, ya memiliki sifat bagaimana pindah. Ya, kalau dia nggak ingin pindah supaya hilang, apa artinya? Ya, manusiawi kalau dia ingin pindah padanya, maka dikatakan para ulama yang pertama lebih lebih jahat daripada yang kedua. Yang kedua udah jahat, tapi yang pertama lebih jahat. Dan yang ketiga orang yang diingat rasa dengki, yang nggak seneng orang lain saudaranya dapat nikmat, ya namun dia tidak buat makar, ya, tidak memfitnah, tidak membuat ulah, tidak usil dan seterusnya. Cuma nggak senang saja. Tentu ini juga nggak baik. Ya. Dan yang keempat adalah orang yang dihinggapi rasa dengki kepada saudaranya. Kemudian ketika hinggap rasa dengki itu karena memang ya yang namanya al-hasad itu tidak terselamatkan siapapun orangnya kecuali orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala maka ketika dia disinggapi rasa dengki dalam hatinya, langsung dia istighfar kepada Allah. Kemudian dia memohonkan ampun untuk saudaranya yang didengki tadi. Dan dia memohonkan ampun untuknya serta membicarakan kebaikan-kebaikannya di hadapan orang lain yang dia kenal dan mengenalnya. Maka itulah sifat orang beriman. Karena rasa dengki itu sulit untuk dihindarkan, namun tidaklah menjadi yang keempat, ketika terhinggapi itu, ingatlah ketika engkau dengki pada yang engkau tidak setuju, tidak ridho dengan ketentuan Allah kepada saudaramu. Dan kedengkianmu kepada saudaramu tidak akan merubah keadaan. Tidak akan merubah apa yang menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana penyair tadi mengatakan. Demikian Allah a'lam. Nah, saya terima kasih Ustaz atas jawabannya yang diberikan. berikan. Jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kami akan angkat dari pesan singkat kembali Ustaz. Ustaz, bagaimanakah hukumnya bila dari awal seorang istri menikah karena faktor materi dan akhirnya sang istri meminta cerai dengan alasan tidak cinta kepada suaminya? Apakah ini satu hal disebabkan karena ilmu yang dangkal ataukah memang hal yang dibenarkan? Lalu apakah seorang sang istri tersebut akan dimasukkan ke dalam golongan yang tidak akan dapat mencium baunya surga? Syukuran, silakan Ustaz minta cerai kepada suami karena karena tidak cinta, Ustaz. Oh, karena tidak cinta, ya. Bukan karena alat lain ya. Bukan, Uh, adapun orang yang minta cerai kepada suaminya tanpa ada alasan-alasan syar'i, maka tidak dibenarkan. Dia tidak akan mencium bau surga. Ya, alasan syar'i seperti tidak beri lahir dan batin. Dan para ulama, seorang wanita lebih tidak sabar dengan nafkah lahir dibandingkan dengan nafkah batin. Ya. Namun ketika ada seorang ya di zaman Nabi seorang wanita datang kepada beliau karena tidak suka dengan suaminya bukan karena nggak suka dengan akhlak dan agamanya tidak tapi dia khawatir kufur setelah dia Islam artinya itu tidak bisa berbuat baik kepada suaminya mungkin karena nggak cinta itu ya karena tidak cinta kepada suaminya maka uh, Rasulullah SAW, apakah engkau mau mengembalikan ya maharnya? Jadi hulu, ya. bukan atolak. Kalau atolak itu hak suami. Tidak boleh wanita minta atolak ya kepada suaminya tanpa alasan syar'i. Tapi al khulu itu boleh. Ya khulu misalkan karena terdolimi atau juga karena tadi tidak cinta itu. Nah, khulu dengan cara apa? Mengembalikan maharnya Tapi alhamdulillah maharnya ya wanita di Indonesia alhamdulillah nggak mahal berbeda dengan di tempat yang lain ya kalau maharnya sudah miliaran dikembalikan juga lumayan itu ya. <laughs> ya dan dikembalikan separuhnya nah, nah maka di sini eh, dikembalikan sebagian semuanya maaf ya maharnya dikembalikan kalau itu al demikian Umar nah Ustaz. Ya. Nah, terima kasih Ustaz atas jawaban yang diberikan Jazakallah khairan dan selanjutnya kita akan angkat dari pendengar kita yang pertama Ustaz. Halo? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Ibu. Uh, ini saya ada mau tanya uh, uh, berbuat apa ya? Sifat hasad itu kan nggak baik ya, Ustaz ya. Sifat Sifat hasad, hasad ya. Dengki gitu. Cuman mm, terkadang ada terhingap di hati, tapi uh, terhingap ntar kalau sadar istighfar terus uh, di lain waktu terus uh, begitu ter receiver lagi nulis lain apakah itu mempermainkan ini Ustaz ya jadi kita receiver jadi terus-terus begitu tapi kalau ingat ya, langsung receiver gitu Ustaz Nah gitu gimana Pak itu mempermainkan itu Ustaz? Iya cukup Ibu Ya gitu aja Iya Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan Ustaz Tentu saja ketika kita dihinggapi perasaan seperti itu istighfar kepada Allah dengan sebenarnya, dengan sebenarnya, dengan sebenarnya, mohon ampun dengan sebenarnya, ya, dengan tidak mempermainkan istighfar tersebut. Mohon ampun karena apa? Karena dengki yang ada pada hati kita kepada saudara kita nggak akan nggak akan merubah keadaan, nggak akan mempengaruhi keadaan. Bahkan kata penyair tadi, "Fa'ahzaka rabbi bi'anzadani wa sadda 'alaika wujuh Bahkan Allah menambahkan kepadamu ya dengan apa? dengan kehinaan, dengan cara Allah menambahkan karunia kepadaku. Orang dengki kepada orangku jabatannya naik, semakin sakit. Dengar lagi bisa beli ini, semakin sakit lagi. Dengar itu masuk rumah sakit. Di rumah sakit ada yang mengunjungin, kemudian ada bicara bahwa orang yang didengki tadi dengar begini, ah tambah naik darahnya, bahkan bisa stroke dan bisa mati gara-gara hal tersebut. Ya, tidak akan merubah keadaan. Oleh karena itu istighfar. Kalau memang kita istighfar lagi, istighfar lagi jangan bosan dan jangan putus asa terus. Ya, terus istighfar. Ya, asalkan memang tidak untuk berbasuh untuk bermain-main. Maka Allah lebih tahu dengan istighfar kita. Ya, dan kata Allah, ya ibadi ya ya ibadi kullukum tukhsi'u innakum tukhsi'una bil-lail wan-nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum wa ya hambaku innakum tukhsi'una bil-lail wan-nahar kalian berbuat salah siang dan malam ya dan aku mengampuni semua dosa-dosa itu maka minta ampunan padaku pasti aku ampun maka jangan putus putus asa terus istighfar dan minta ampun pada Allah Rabbul Alamin ya karena kita lemah kata kita kan kita serahkan kepada Allah ya hayyu qayyum bi rahmatika astaghiithu aslih li sya'ni kullahu wa la taqilni ila nafsi turfat ainin wa za yang hidup sendiri dan berdiri sendiri maka dengan rahmatmu aku mohon kepada engkau perbaiki semua urusanku jangan kau serahkan kepada diriku meskipun hanya sekejap mata tanpa adanya pertolonganmu demikian Nah, Baik Ustaz, kita, baik Ustaz, kita akan angkat kembali pertanyaan berikutnya dari pendengar kita dari Pak eh, pendengar kita di daerah Kapuk. Silakan. Halo. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan itu Pak Ustaz, kalau ada orang pernah berzina terus bisa bertobat kepada Allah tanpa harus dirajam, Pak? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz orang berzina tanpa bertobat tanpa harus dirajam apakah itu bisa atau tidak Seth? bertobat tanpa dirajam ya orang yang berzina kalau dia tuh muhson ya misalkan dia pernah menikah atau sedang menikah suami istri dia, e, eh, statusnya maka ketika berzina hukumnya adalah rajam itu pun kalau sudah ada empat orang saksi ya atau dia mengaku jadi e, hukum rajam itu yang menjalankan harus penguasa bukan sembarang orang, harus pemerintah, ya. Dan dengan bisa tersandar dengan al-i'tiraf bidam, yaitu mengaku bahwa dia berzina atau dengan bukti hamil, ya. Atau yang ketiga adalah e, ada saksi, empat orang saksi. Adapun kamera dan nggak bisa dijadikan sebagai saksi karena Allah berfirman, ya Eh, waladina yarmuna al-muhsanat thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlituhum samanina jaldah orang yang menuduh orang berzina baik-baik wanita beriman tidak bawa empat saksi dipukul 80 kali ya kemudian kalau memang orang tersebut wanita atau laki tersebut masih lajang maka hukumannya adalah dipecut dicambuk 100 kali dan dipisahkan ya selama setahun dijawab diasingkan masing-masing. tahu itu kalau belum pernah menikah. Itu hukumannya. Maka yang menjalankan itu adalah haruslah penguasa. Ya. Kemudian apabila eh, tidak ada saksi dan tahu apa lebih baik yang lebih baik apakah dia melaporkan dirinya maka para ulama mengatakan lebih baik adalah dia diem ya jadi diam dan minta ampun dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang dirajam maka rajam sudah menghapus dosanya. Nah, sebagaimana terjadi pada wanita di Madinah, seandainya dosanya apa ampunannya dibagi kepada orang Madinah cukuplah kata kata Nabi kepada wanita apa wanita yang sudah dirajam tersebut. Nah, maka kesimpulannya ya seandainya orang bertobat tanpa dirajam, ya insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan justru para ulama mengatakan kalau memang tidak ada yang melaporkan, tidak ada yang saksi empat orang, ya, maka lebih baik dia diam untuk minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Allah. Nah, Ustaz. Dan Ustaz, kita akan angkat satu pertanyaan terakhir di perjumpaan sore hari ini kita, Ustaz, dengan pendengar kita di Sumatera Selatan dengan Abu Fida. Halo. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Uh, saya mau tanya, orang tua Ano sekarang lagi uh, kena sakit tumor di bagian perut. Uh, berhubung sudah satu kali operasi, ini ternyata tumornya ditemukan lagi. Jadi menurut rekomendasi dokter, dia harus uh, operasi ulang. Nah, pertanyaan saya, uh, orang tua kami ini takut ya kalau operasi lagi, jadi memilih uh, pengobatan alternatif yaitu melalui seseorang yang mengobati seseorang memakai perantara telur. Ini hukumnya gimana Pak? Ya, ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Oh, Allah, semoga Allah memberikan kesembuhan, labat tatahur insyaallah. Semoga Allah juga menghapus kesalahan beliau dan berikan kesabaran kepada beliau dan kepada kepada keluarganya dan ketahuilah sebelum saya jawab Pak eh, Bapak-bapak ya eh, Nabi bersabda ma yusibul muslim min musabin wala nasabin wala hamin wala ghamin ya wala Eh, hazanin wala adha hatta syaukatu yusafuha illa wafarallahu min khotoyahu rawahu muslim. Tidaklah menimpa seorang muslim dari penyakit, dari bencana, dari kesedihan, dari kegundahan, dari apa saja yang tidak menyenangkan sampai duri yang menusuk kaki seorang Islam kalau dia bersabar, maka itu akan menghapus kesalahan-kesalahannya. Hadis sahih oleh Imam Muslim. Mudah-mudahan beliau diberikan kesabaran dan diberikan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan oleh Allah kesabaran untuk tetap di atas jalan yang benar. Maka bagaimana kalau dengan cara yang tadi maka dengan mediasi mediasi telur apa hubungannya? Jadi sebab kesembuhan itu tidak ada hubungannya. Maka yang boleh para uh, pendengar ya, yang pertama uh, sebab ya, sebab itu maknanya sesuatu yang menyambung kepada yang lain Maka sebab itu ada dua macam. Sebab syar'i dan sebab kauni, as-sabab as-syar'i dan as-sabab al-kauni, ya. Jadi orang yang sakit diobati dengan obat-obat yang sudah diteliti bahwa ini bisa menyembuhkan, ya. Itu namanya sebab kauni dan itu boleh, ya. Dan ini hanya sebab saja. Mulu-mulu sampai bahwa Allah yang menjadi penyebab utama yang menyembuhkan Allah, ya. Idza maridtu fa yashfin. Kalau aku sakit Allah yang menyembuhkan. Nah, kemudian sebab syar'i, sebab syar'i adalah sebab yang diterangkan dan dijelaskan oleh syariat seperti bekam, madu, dijelaskan oleh Al-Qur'an dan hadis. Ya, termasuk ruqyah dibacakan Quran. Nah, maka sekarang telur, penyakit dipindahkan ke telur, penyakit dipindahkan ke hewan, ya, itu tidak bukan masuk kedua ini, tidak sebab syar'i dan juga tidak sebab sebab al-kauni maka hendaklah dihindarkan karena itu ya dibantu banyak kebanyakan dibantu oleh kekuatan-kekuatan jin dan lain sebagainya dan tidak boleh orang berteman dan minta bantuan kepada jin ya minta perlindungan kepada jin karena e, bisa mendapatkan itu ya ketika sudah bermuamalah yaitu interaksi dengan jin yang dimana hubungan yang hubungan simbiosis mutualisme saling menguntungkan ya jin bantu dia, dia harus memenuhi apa yang dikendaki jin. Kadang harus sembelih ayam, sembelih apa yang yang di sebagai sebagai korban. Maka Nabi bersabda, "Manda bahadi li warillah faqad asyrak." baraka selain Allah, maka telah menyekutukan Allah. Barang siapa beriman pada jin, ya, maka jin akan menambahkan kesesatan sebagaimana Allah berfirman, "Annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna bi minal jinni fazadum rahqa." Adalah jin dulu minta Ah, sebagian manusia minta perlindungan kepada jin itu menambah sesat kepada manusia menambah dosa kepada mereka maka hendaklah dihindarkan dan bersabarlah ya dan jangan lupa boleh dibacakan Al-Qur'an sebagai ruqyah ya bahkan dianjurkan sebagaimana firman Allah wa nazzir minal Qur'an ma huwa wa rahmatul mu'minin kami jadikan Al-Qur'an sebagai obat dan sebagai rahmat orang yang beriman demikian Umar nah, dan sebagai akhir di perjumpaan sore hari ini, Ustaz, mungkin ada yang anda bisa sampaikan? Silakan, Ustaz. Iya, ya. Jadi pada kesimpulan yang terakhir ini, mari kita senantiasa untuk selalu mempelajari ilmu Al-Quran, ilmu tentang Allah SWT, ilmu Tauhid, sehingga kekuatan iman kita bertambah, ya dan semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan bertauhid, tidak melakukan kesyirikan dan itulah segalanya bagi kita dan itulah karena itulah manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian wallahu alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhir da'wana alhamdulillah rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh